Rabbi sayyi'at al-hasanata tamhuha ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sudah disarah oleh Ibn Rajab dengan panjang lebar sampai pada ucapan beliau waqad addallah fi kitabi mukhalaqatan nas bi khuluqin hasan min khisalit taqwa Allah telah memasukkan ada itu menganggap waqad addallah fi kitabi Allah sudah memasukkan atau menganggap mukhalaqatun nas bergaul dengan manusia dengan khuluqin hasan dengan akhlak yang baik itu termasuk perangkat-perangkat ketakwaan. Dalam Quran, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu dianggap sebagai ketakwaan. Bal bada'a bidzalik. Bahkan Allah memulai dengan ini. Sebagaimana dalam ucapannya, "Uiddat lil muttaqin." Dipersiapkan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Allah sebutkan khisal, bagian-bagian ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa adalah yang berinfak di dalam kerahasiaan maupun eh, dalam kemudahan ataupun kesusahan. Fisarra dalam keadaan mudah, Fiddarra dalam keadaan susah selalu berinfak. Wal kadhimin al ghayb dan yang menahan marah. Wal afina 'anil nas dan yang memaafkan manusia. Dan Allah cinta pada orang-orang yang muhsinin. Subhanallah. Allah sebutkan di sini siapa orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin Allah persiapkan untuk orang yang takwa, yaitu orang yang bersedekah, orang yang berinfak dikala mudah dan susah dan yang bisa menahan marah dan yang memaafkan manusia. Ini semua akhlak. Khuluqin azim. Ini termasuk khuluqin nas atau khaliqin nas bi khuluqin hasan. Warawa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Sa'id al-Mukhbiri. Qal beliau berkata, balaghana anna rajulan jaa ila Isa bin Maryam sampai kepada kami bahwa seseorang ada yang datang kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Faqala ya muallim al-khair, wahai pengajar kebaikan. Kaifa akunu taqiyan lillahi azza wa jalla kama yanbaghi lah? Bagaimana caranya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya? Dijawab, qala biyasirin. Mudah. Bertakwa kepada Allah dengan sesuatu yang mudah. Minal amr yaitu kemudahan dari perkara. Tuhibbullah biqalbika kullih. Engkau cintai Allah dengan hatimu seluruhnya biyasir minal amr. Engkau bisa menjadi seorang yang takut kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki biyasir minal amr dengan perkara yang ringan. Engkau cinta kepada Allah biqalbika kulli dengan seluruh hatimu. Wa ta'mal bikajhika wa quwwatika mastata' dan beramal dengan kemampuanmu dan kekuatanmu sebisa-bisanya. Wa tarham ibna jinsik dan sayangi orang sejenismu maksudnya sesama manusia. Kama tarham nafsak, sebagaimana engkau sayangi dirimu sendiri. Qala Man ibnu jinsi ya muallim al khair, siapa orang sejenisku wahai pengajar kebaikan? Qala waladu Adam kullihim. Min jinsik yang termasuk jenismu adalah seluruh anak Adam. Wa ma la tuhibbu an yu'ta ilaik fala ta'tihi li ahadin wa anta taqiyyun lillahi azza wa jal kama yanbaghi lah. Dan siapa atau dan apa-apa yang la tuhibbu an yu'ta ilaik apa-apa yang tidak disukai untuk kau datangi maka jangan kau datangi untuk siapapun. Artinya kalau kau tidak suka, jangan berikan pada orang lain. Kau sayangi orang lain seperti kau sayangi dirimu. Apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan berikan pada orang lain. Dan niscaya engkau akan menjadi taqiyun lillah, akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini juga membuktikan apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab di awal. Waqad addallahu, Allah telah menganggap akhlak yang baik termasuk takwa. Artinya akhlak yang baik bagian dari takwa. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam husnal khuluq akmal khisalil iman. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai sesempurna-sempurna keimanan. Kama kharaj, kama kharaj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau berkata, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga jangan dipisah-pisahkan. Yang penting akidah, akhlak nggak penting. Kata siapa? Akhlak itu bukti akidah. Akhlak itu bukti yang nampak jelas pada diri seseorang kalau dia punya akidah yang lurus, kalau dia punya iman yang tinggi. Karena akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa kharraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Dikeluarkan pula oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Wa zada fihi. jadi sana ada tambahan. Wa innal mar'a la yakunu mu'minan wa inna fi khuluqihi syai'an fayanqusu dhalika min imani. Ada tambahan kalimat yang tidak bertentangan tentunya. ada tsiqah. Dan sesungguhnya seseorang dalam keadaan beriman dia. Masya Allah. Punya iman. Tetapi fi khuluqihi syai. Tetapi dalam akhlaknya ada sesuatu yang jelek fayan kusudalika min iman akan berkurang imannya akan berkurang imannya wa kharraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Usamah Ibnu Syirik Qala qalu ya Rasulullah. Mereka berkata ya Rasulullah, ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim. Ya Rasulullah, apa yang terbaik, yang paling afdal yang diberikan pada seorang muslim. Qala al-khuluqul hasan. Yang paling baik yang diberikan oleh Allah pada seseorang adalah akhlak yang baik. Wa akhbar an-nabi sallallahu anna sahib al-khuluqil hasan yablughu bi khalqihi darajat as-sa'imil qa'im. Bahkan Nabi mengkhabarkan Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa pemilik akhlak yang baik bisa mencapai derajat dengan akhlaknya itu derajat saimil qaim derajat orang yang berpuasa dan qiyamul lain akhlak yang baik bisa menjadikan seseorang derajatnya seperti derajat orang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة. Ini berita ini agar jangan tersibukkan seseorang al-murid littaqwa yang menginginkan ketakwaan. Jangan tersibukkan dari akhlak yang baik kepada perkara puasa dan salat. Wa yadhunnu anna dhalika yaqta'uhu an fadlihima. Dan kemudian mengira, menduga bahwa yang demikian bisa mengalahkan atau bisa mencukupi keutamaan keduanya. Faqarrajal Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW beliau berkata innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatu saimil qaim. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman <coughs> akan mencapai dengan kebaikan akhlaknya akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat. Apa kata Ibnu Rajab tadi? Li alla yashtaghil al-murid li taqwa an husnul khuluq. Agar jangan orang-orang yang ingin bertakwa melupakan husnul khuluq. Karena yastaghil itu ada dua makna. Ini keajaiban bahasa Arab. Yastaghil itu maknanya adalah sibuk dengan sesuatu atau menyibukkan diri dari sesuatu. Tergantung kata sambungnya. Sehingga kalimat yastaghil bisa bermakna dia sibuk dengan sesuatu. Kalau kita di sini kan taunya syuhul, sibuk. Ya. Cuma satu. Kalau ini enggak. Syuhul itu kalau dikasih an artinya menyanyiakan syukur dengan sesuatu, sibuk dengan sesuatu. Tapi kalau syukur an sesuatu, artinya tersibukkan dari sesuatu. Berarti dia yashtagil bisalati salati saum 'anil khuluqil hasan. Artinya orang itu sibuk dengan puasa, salat, karena pengen takwa. Sibuk dengan salat dan puasa. Tetapi melupakan khuluqin hasan, melupakan akhlak yang baik. Berarti yastagil al-murid al taqwa 'anil husnil khuluq Maknanya dia melupakan dari akhlak yang baik bisaumi wassalah. Melupakan akhlak yang baik dengan puasa dan sholat. Dia ya puasa siang hari, sholat, dia mulai terus dalam keadaan hubungan dengan manusia tidak baik. Hubungan dengan tetangga tidak baik. Hubungan ini hubungan nggak baik. Maka ini berarti tersibukkan dengan ibadah puasa dan salat, tetapi dia terlupakan dari akhlak yang mulia. Padahal itu bagian terbesar dari takwa. Baik, kembali kepada kita. Maka diingatkan dengan hadis ini. Sesungguhnya seorang yang beriman, dia akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan dia mulai di malam hari dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahu Ibn Hibban wa anzur tamam takhrijihi fi. Wa akhbara anna husnal khuluq asqalu ma yudha fil mizan. Juga disebut dikabarkan bahwa kebaikan akhlak merupakan yang terberat di dalam timbangan kebaikan. Merupakan yang terberat dalam timbangan kebaikan. Wa anna sahibahu ahabbun nas ilallah. Dan dikabarkan pula bahwa pemiliknya, pemilik akhlak yang baik, adalah ahabbun nas, yang paling dicintai ilallah, di sisi Allah. Wa minan nabiyina majlisa. Dan yang paling dekat kedudukannya atau majelisnya dengan para anbiya paling dekat dengan para anbiya فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي درداء diriwayatkan oleh Abu Daud atau dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma min syai'in yudha' fil mizani athqal min husnil khuluq. Kata beliau tidaklah dari sesuatu yang diletakkan di timbangan ada yang lebih berat daripada husnul khuluq. Tidaklah sesuatu diletakkan dalam timbangan amal kebaikan Enggak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajat sahibi shaum was salat. Karena pemilik akhlak yang baik akan mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang salat dan puasa. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Pernah disinggung tentang masalah kebaikan. Kebaikan yang bersifat pribadi dengan kebaikan yang bersifat umum pada manusia. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang bersifat umum. Sehingga ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ya Imam, rajulun yusalli wa yasum wa ya'takif khairun am man yatakallam ala ahli bidah. Wahai Imam, orang yang berpuasa, qiyamul lail, kemudian iktikaf, itu yang lebih baik atau orang yang mengingatkan manusia dari bahaya bidah? Mana lebih baik? Jawaban Imam Ahmad tidak langsung jawaban ini atau itu. Tetapi dikasih kaidah oleh beliau. Amma sawwaf salah wal i'tikaf fali nafsihi. Adapun puasa, qiyamul lail dan i'tikaf untuk dirinya pribadi. Wa amma al kalam ala ahli bidah adapun berbicara tentang bahaya ahli bidah fahada kata dia linnas fahada afdal ini lebih afdal jadi tidak dijawab dengan lebih afdal saja tetapi dikasih mukaddimah. Kalau itu untuk pribadinya. Kalau yang ini untuk amma. Untuk kaum muslimin. Hada li nafsihi. Wa hada lil muslimin. Fahada afdal. Ini lebih afdal kata Imam Ahmad. Artinya. Dilihat dari anfa. Manfaatnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Kalau dia sholat, puasa, etika, Masya Allah. Tapi buat manusia nggak ada manfaatnya. Nggak peduli dengan manusia. Mau mereka sesat, mereka salah, mereka dosa, nggak peduli. Nggak diingatkan, nggak ditegur, nggak ditahzir, nggak diperingatkan bahayanya bid'ah, bahayanya sesat, bahayanya ini. Nggak peduli. Mau mereka tenggelam dalam apapun, nggak peduli. Tetangganya membutuhkan bantuannya, tidak peduli. Keluarganya membutuhkan dia, tidak peduli. Fahadah, Layan faklimna linnas abada. Orang ini berarti tidak bermanfaat bagi manusia sedikit pun. Adapun salatnya, puasanya, etikafnya, linafsihi, untuk pribadi dia. Tetapi yang untuk muslimin tidak ada. Fahadah barakallahu fikum cara berhitungnya. Tidak dilihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari anfa. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik diantara kalian adalah yang paling manfaat buat manusia paling manfaat buat manusia. Qala Wa inna sahibah husnul khuluq la maka orang yang memiliki akhlak yang baik bisa mencapai derajat Sahimul qaim. Wa kharaja Ibnu Hibban, dikeluarkan pula Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abdullah Ibnu Amr an Nabi sallallahu alaihi عليه وعلى آله وسلم Qal kata Nabi ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling dicintai di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabukum minni majlisan dan yang paling dekat denganku majlisnya nanti yaumul qiyamah. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami ingin diberitahu siapa mereka. Yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat majlisnya dengan Rasulullah Qal kata Nabi ahsanuhum ahsanukum khuluqa. Yang paling baiknya di antara kalian akhlaknya. Waqad sabaqa hadis Abu Hurairah dan sudah lewat pula hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ketakwaan dan kebaikan akhlak yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga justru takwa Allah dan husnul khuluq, ketakwaan pada Allah dan kebaikan akhlak. Wa Abu Dawud min hadis Abi Umamah. Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ana za'imun atau ana za'imu bi baitin Ana za'imun bi baitin Fi a'la jannah. Liman hasuna khuluquhu. Aku adalah yang bertanggung jawab tentang rumah di tempat yang tertinggi di surga. Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Untuk mereka-mereka yang baik akhlaknya. وخرجه wa وابن ماجه بمعناه من حديث anas dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan secara makna dari hadis Anas. Wa qad anis salaf dan telah diriwayatkan dari salaf juga. Artinya tadi kalimat terakhir bahwa Tirmidzi mengeluarkan pula dan juga Ibnu Majah yang semakna dengan ini dari sahabat yang lain yaitu Anas. Artinya bukan hanya dari abu Umamah, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق Dan telah diriwayatkan dari salaf tentang tafsirnya. Apa tafsir husnul khuluq? Fa'anil Hasan, diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, husnul khuluqi al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Husnul khuluq adalah al-karam, dermawan, banyak membantu, banyak memberi. Wal badlah kalau tadi mengeluarkan harta, kalau karam, kalau badlah mengeluarkan tenaga, artinya menolong seseorang. Wal ihtimal memikul beban. Maksudnya memikul beban orang lain. Ini salah satu tafsir dari makna husnul khuluq. Jadi membantu manusia dengan hartanya, dengan tenaganya dan ikut memikul beban orang lain. Wa Sya'bi, sedangkan dari Sya'bi menafsirkan rahimahullah, husnul khuluq al-badlatu wal 'atiyatu wal bishrul hasan. Al-badlah sama dengan yang tadi mengeluarkan tenaganya untuk membantu orang lain. Wal 'atiyah juga sama dengan al-karam, memberikan apa yang dia punya Sedangkan al-bishr adalah muka yang ceria atau yang senyum kepada mereka. Wa kana Sya'bi kadzalik dan bahwasanya beliau Sya'bi seperti itu orangnya. Banyak memberi, banyak membantu dan mukanya baik dengan orang lain. Senyum kepada kaum muslimin. Tidak abusan tarira, Tidak bermuka masam cemberut sombong, memalingkan wajah, tidak. Wa'ab Ibn Mubarak. Sedangkan tafsir dari Ibn Mubarak. Apa itu husnul khuluq? Kata Ibn Mubarak, huwa bastul wajhi. Muka yang ceria, cerah terhadap manusia. Ini berarti sama dengan al-bishr al-hasan. Al-basut atau bastul wajhi. Badlul ma'ruf. Memberikan kebaikan-kebaikan. Wakaful ada dan tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Wasu'ila Salam ibni Abi Muti' an husnul qulub. Salam ibni Abi Muti' rahimahullah wa ghafarallahu lahu ditanya tentang husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Fa'ansyada. Beliau menyebutkan syair. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روح روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله Kata beliau, Salam Ibn Abi Musi' Engkau lihat dia, ini khusnul khuluk, Engkau lihat dia, setiap engkau datangi dia, mutahallilah, wajahnya berseri. Setiap engkau datangi dia, wajahnya berseri. Mutahallilah dari kata hilal, kata la'la, bercahaya, bersinar, seperti bulan. Ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluh. Seakan-akan engkau telah memberikan kepadanya apa yang dia minta. Ya, ini kamu lihat dia seakan-akan dia ini senang sekali apa yang kamu berikan pada dia. Padahal kamu tidak berikan apa-apa. Anda nggak siapa sama dia, kok dia senang sekali sama saya. Ahlan, mukanya berseri, gembira dengan kamu. Ya, itu pertama. Walau lam yakun fi kafihi ghairu ruhihi. Walaupun tidak ada di tangannya kecuali ruhnya. Ini dia nggak punya apa-apa. Kecuali ruhnya dia sendiri. Lajada biha niscaya dia akan memberikan dermawan dengan tangannya. Hal yattaqillaha sa'iluh. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang yang meminta kepadanya. Bertakwalah pada Allah. Takutlah pada Allah orang yang meminta kepadanya. Karena dia walaupun tidak punya apa-apa. Nggak ada di tangannya kecuali rohnya. Niscaya dia akan berusaha untuk memberikan pada kamu. Huwal bahru. Dia itu lautan. Min ayin nawahi ataitahu dari manapun kamu datangi lautan tersebut, maka kamu akan dapati lujatuhu al-ma'rufu wal judu sahilu. Maka kamu akan dapati lujatuhu, akan dapati airnya itu, gelombangnya adalah kebaikan. Kamu datangi dari sini kebaikan, datangi dari sana kebaikan, datangi dari sini kebaikan. Wal judu sahiluhu, sedangkan tepi-tepinya adalah kedermawanan. Demikian digambarkan oleh Salam Ibn Abi Muti' tentang husnul khuluq. Wa qala al-Imam Ahmad dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, husnul khuluqi an la taghdab wa la tahtaj. Wa anhu annahu qala husnul khuluqi an tahtamil ma yakunu minan nas. Kata beliau namanya akhlak yang baik adalah engkau tidak marah dan engkau tidak dendam. Dan bahwasanya husnul khuluk adalah engkau memikul beban orang lain dari manusia. Ikut merasakan, ikut membantu, memikul beban orang lain. Yang dikatakan dengan akhlak yang baik. Wa qala Ishaq ibn Rahuya huwa bastul wajhi. Kata Ishaq ibn Rahuya yang namanya akhlak yang baik adalah bastul wajah, muka yang ceria, wa alla taghdab engkau tidak pemarah wa nahwu dzalik dan yang semacam itu disebutkan pula oleh Muhammad bin Nasr rahimahullah wa qala ba'd ahli ilmi dan berkata beberapa ahli ilmi husnul khuluqi yang namanya husnul khuluq adalah kazmul ghaidhi lillah menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala Wa idharut talaqah dan menampakkan talaqatul wajh. Talaqah adalah wajah yang ceria. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ah, Orang ini juga merasa salah. Hmm. Tapi mukamu masih ceria dan masih memaafkan. Ternyata tidak apa-apa. Masih syaf. Tidak ada kejelekan apa-apa. Tidak apa-apa. Qadar Allah masyarakat. Wal bishr juga sama. Maknanya keceriaan wajah. Illa lil mubtadi' wal fajir. Kecuali kepada ahlul bid'ah. Lihat masih ada kekecualian ahlul sunnah. Yang mengecualikan bukan yang mengajarkan, yang membacakan di sini. Jangan dikira kita nambah-nambahin. Asli dari kitabnya. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan menukil ba'du ahli ilmi. Sebagian para ulama menyebutkan illa lil mubtadi' al fajir. Ahlul bid'ah dan orang yang fajir. Kalau kamu senyum pada mereka, mereka merasa kalau mereka benar. Kalau kamu senyum pada mereka, mereka merasa kalau kamu mendukung kefajiran mereka. Justru termasuk mengingkari dengan hati adalah ketidaksukaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisani fa lam yastati' fa kalau nggak mampu dengan tangannya nggak mampu dengan lisannya ya dengan hatinya bagaimana dengan hatinya tidak suka benci berarti itu yang paling ringan sikapnya ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah <clears throat> benci pada mereka itu yang paling ringan itu yang paling ringannya kalau Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dengan para sahabat memerangi khawarij memerangi syiah khulafa Bani Umayyah menangkap mereka mengistitabah mereka para qadariyah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ahli sunnah di zaman kali ini lemah. Ya. Kita akan sedikit lemah, iya. Makanya yang kita pakai yang paling ringan, yaitu kebencian saja. Wal'afu anizalin dan memaafkan orang yang tergelincir. Ya namanya orang tergelincir, salah tapi bukan asli dari Eh, pemikiran dia. Beda dengan ahlul bidah yang tadi. Itu sudah memang pemikirannya sesat. Ini enggak zallah. Zalin adalah orang yang tergelincir. prinsipnya sunnah, prinsipnya tauhid, prinsipnya usulnya, semuanya adalah usulnya ahlu sunnah para salaf. Tetapi dia tergelincir melakukan sesuatu yang salah. Maka dimaafkan. Tetapi kadang perlu dihukum kalau ternyata terkelincir lagi, terkelincir lagi, terkelincir lagi. Perlu takjib. Maka dikecualikan di sini oleh beliau. Illa takdiban kecuali sebagai hukuman. Kalau kamu sekali lagi saya akan tinggalkan kamu. Au iqamatu had. Atau dikecualikan adalah hukum had. Memang harus ditegakkan hukum had. Kita memaafkan tetapi terpaksa kamu harus dihukum dengan hukum had. <laughs> Wa kaful adha an kulli muslimin dan termasuk husnul khuluq adalah tidak mengganggu seluruh muslim. Tidak mengganggu kaum muslimin. Bahkan termasuk akhlak yang baik tidak mengganggu muahidan orang kafir yang terikat janji. Ini akhlak yang baik. illa taghyira munkarin kecuali kalau merubah kemunkaran au akhdan bimadlamatin atau mengambil satu kedoliman atau yang menuntut satu kedoliman bimadlumin ada seorang berbuat dolim pada seseorang maka kamu membela orang yang terdolimi dan mengambil madlamahnya dari yang berbuat dolim wah itu kamu berarti bersikap jelek sama orang ini karena dia boleh mendolimi orang ini, maka kita membela orang yang terdolimi dari si zalim. Dan itu dikecualikan. Min ghairi ta'addin itu pun tidak boleh melampaui batas. Setelah diambil madlamannya, kembalikan kepada orang yang terdolimi, selesai. Nggak usah berlebihan. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Mu'ad ibni Anas Al-Juhani dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa beliau menyatakan afdalul fadail seafdal afdal perkara fadilah adalah antasila man qata'aka sebaik-baik kebaikan adalah engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu wa tu'tiya man haramak dan memberi kepada orang yang tidak memberimu. Watasfah amman syatamak. Dan engkau memaklumi, memaafkan orang yang mencercamu. Khususnya secara pribadi. Khususnya secara pribadi. Karena kadang-kadang ada orang yang mencerca dengan agama. Maka kita marah karena agama yang dicerca. Tapi kalau kita dicerca, ditulis sekian lembar Muhammad Sawat yang saya ketahui. Mau apa lagi? Silahkan kau tulis dua tiga kali lipat dari itu. Baca aja malas kita. Ngapain? Lainnya orang yang seperti itu. Seringkali mereka menulis seperti itu dalam keadaan mereka emosi, dalam keadaan mereka memiliki latar belakang tertentu yang kita tidak tahu. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada mereka, mereka akan sadar. Ya. Maksudnya apa yang mereka lakukan sama sekali dusta atau perkara yang sama sekali tidak ada hakikatnya, berlebih, melampaui batas, sila akhir. Alhamdulillah. Qala wa kharraja al-hakim min hadis Uqbah ibn Amir al-Juhani. Qala qala li Rasulullah Kata beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Uqbah, Ala akhbiruka bi afdali akhlaq ahli dunia wal akhirah? Maukah aku beritakan kepadamu sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan ahli akhirah? Fasilu man qata'aka. Kau hubungi, kau sambung orang yang memutus silaturahmi denganmu. Wa tu'tiya man haramak. Dan kau memberi orang yang tidak memberimu wa ta'fu amman zalamak dan memaafkan orang yang mendolimimu. Disebutkan ketika menyebutkan kelebihan akhlak Rasulullah SAW yang Allah katakan wa inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Kata para ulama, Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuduhan, tuduhan, tuduhan, beliau memaafkan. Illa Kecuali ketika agama direndahkan oleh mereka, maka Rasulullah SAW yang paling cemburu. Yang paling marah. Khamilun harus memilah. Ya. Mereka ini mencerca pribadi atau mencerca agama. Kalau mencerca pribadi, tidak apa-apa kau maafkan. Tapi kalau agama yang diinjak-injak oleh mereka, kamu maafkan hak haknya siapa? Ini bukan kamu yang dicerca. Bukan hakmu. Ini hak Allah yang harus kamu bela. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan ifrat, jangan tafrid. Kita memaafkan semua pihak. Kelompok sesat, sesesat-sesatnya, kita maafkan mereka, kita maklumi mereka. Ini keanehan, ini bukan hakmu. Karena bukan kamu yang diinjak-injak. Agama yang injak oleh mereka. Maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk membela agama. Untuk membela agama. Intan surullah, yang surkum. Kalau engkau membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Nolong kamu. Sehingga harus bedakan antara dua perkara. Kalau tercampur kedua-duanya, pribadimu juga dicerca, agama juga, sunnah juga diinjak-injak. Maka cukup masalah sunnahnya itu yang kamu bela. Urusan pribadimu, bainahu Allah, mudah-mudahan jadi pahala buatmu. Tetapi ketika menyelesaikan sunnah, menginjak-injak sunnah, melacakkan sunnah, kita harus bela. Dan kita tulis bantahan-bantahan kamu menyatakan bahwa sunnah begini, kamu menyatakan bahwa hadis begini, hadis ini sahih, ila akhir. Bantahannya belum lengkap. Tentang antum dikatakan begini, itu urusan pribadi. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita maafkan, kita dapat pahala. Kalau mau diluruskan, silahkan. Mungkin ada yang salah, diluruskan. Tidak demikian. Yang benar demikian. Wa kharajat Tabrani min hadis Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ala adulluka ala akrami akhlaq ahli dunia wal akhirah. Maukah aku beritahukan tentang sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan akhirat? Hampir sama isinya antasila man qata'aka menyambung silaturahmi orang yang memutus hubungan denganmu wa tu'tiya man haramak memberikan kepada orang yang tidak memberimu dan memaafkan orang yang mendolimimu. Hadis yang pertama baik, yang terakhir juga baik. Yang tengah, yang kedua disebutkan oleh Imam Hakim dan derajatnya Hasan disebutkan oleh Al Haythami dalam Majma' Majma' zawaid kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani wa ahadu isnadai Ahmad rijaluhu thiqat dan salah satu dari dua sanadnya Imam Ahmad adalah sahih artinya rawi rawinya thiqat terpercaya dan derajat hadisnya hasan Allahumma huna barakallahu fiik Alhamdulillah. Selesai <clears throat> syarah hadis walaupun hadisnya pada aslinya ada perbincangan tentang riwayatnya tetapi alhamdulillah isinya adalah perkara yang hak didukung dalam kitab dan sunnah sekian banyak ayat sekian banyak hadis